الله فلا مضل له ومن يضلل suka hukum lebih berat besar. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran tafsir surah Al-Fatihah, saya ingin mengajak antum untuk memahami faidah-faidah tafsir. Nah, tafsir ini kan tidak sembarang ada kaidahnya. Boleh kata orang profesor, doktor, cerdas, jenius, baru masuk Islam, lalu dia baca-baca ayat Al-Quran, lalu dia menafsirkan semua dia, bolehkah? Tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh. Yeah. Jadi jenius cerdas bukan satu-satunya budak dia harus tahu kaidah. Untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran harus tahu kaidah. Nah, kita pelajari dulu kaidah ini sebelum kita masuk pembahasan surah Al-Fatihah. Apa kaidah yang ada di dalam tafsir? Kita lihat hari ini banyak kaum muslimin yang tidak memahami kaidah. Ya. Nah, terutama faidah tafsir. Maka kita lihat orang yang mestinya tidak boleh menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dia berani menafsir Akhirnya terjadilah kerusakan. Bukan kebaikan, tetapi keburukan. Ya. Yeah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku melihat orang-orang yang berbicara tentang setelah berdakwah. Seandainya mereka tidak berdakwah, seandainya mereka tidak berbicara tentang Islam, itu lebih baik bagi mereka. Untuk beliau paham siapa yang dimaksud oleh beliau. Yaitu orang-orang yang tidak punya hak untuk berbicara, tetapi dia memaksakan diri ini sesuai dengan sabda Nabi Ali salatu Sulaiman tentang seseorang yang oleh Nabi disebut sebagai ar arwai arwai ar arwai bidah. Siapa ar bidah? Dan ini terjadi di akhir zaman. Ini terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Ya seperti sekarang ini. Tanda-tanda akhir zaman sudah kita dapati berdasarkan sabda sabda Nabi alaihi salatu Siapa arwah bidah? Dia adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam. Dia tidak tahu tentang faidah, bahkan bahasa Arab dia tidak tahu. Apalagi nasi, mansuh, mutlak, muqayyad, am, os. Dia tidak tahu. Tetapi dia berbicara di hadapan kaum muslimin. Dia berbicara tentang Islam. Dia tampil berbicara tentang halal haram ini arwai. ruwai Akhirnya fasu'ilu fa'abtau fadallu Akhirnya dia ditanya dan menjawab mengeluarkan fatwa dan akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain. Waliyahudin. Nah, agar kita tidak termasuk seperti yang disabdakan oleh Nabi, mari kita mengikuti kaidah. Nah, segala sesuatu kan ada faedahnya, ada pakemnya yang harus dirujuk. Saya kira ketika orang berbicara tentang kedokteran, tentang ilmu teknik, beli, mereka seperti itu, mengikuti pakemnya. Maka ketika ada insinyur sipil berbicara tentang kesehatan, kita tolak. Anda siapa? Anda kan insinyur sipil, kenapa berbicara tentang Eh, kesehatan, tentang sesuatu yang bukan wilayah Anda. Ini wilayah dokter, bukan wilayah Anda. Ya kan? Ada orang dokter berbicara tentang bangunan kita tolak. Anda kan dokter. Kenapa berbicara tentang fondasi, tentang besi sekian, kekuatan sekian? Bukan bidang. Dan ini ilmiah. Tapi begitu ada seorang ke dokter atau insinyur berbicara tentang Islam, kita manggut Ya, yeah. bahkan mending uh, dokter insinyur, artis, artis berbicara tentang Islam, kita manggut Bahkan pelawak berbicara tentang Islam, kita manggut malah. Mestinya kan ditolak Anda siapa? Ya, ilmiah. Kan ilmu di dalam Islam jauh lebih besar daripada ilmu kedokteran. Ilmu tentang teknik. Gitu. Kenapa yang ini ilmiah, yang ini gak ilmiah? Gitu. Dikiranya Islam ini berisi tentang uh, sodako, senyum, ya, uh, jangan menyakiti tangga. Hanya itu Islam. Kalau cuma itu, Kristen juga ada. Buddha itu juga punya. Eh? Apa yang tidak mereka miliki, Islam miliki. Maka para pendeta terkagum-kagum mendengar pidatonya Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan surat An-Nur, mereka mengatakan ini agama apa-apa. Agama kenapa berbicara tentang siasat syariah, tentang ekonomi, tentang apa? Di Kristen nggak ada, pendeta nggak punya itu. Ya, mereka miskin buku Islam Islamku maka mereka bertanya hal Nabi nabiyukum kullasyai apakah nabi kalian itu mengajarkan sesuatu kepada kalian bicara agama di masjid tapi yang dibahas tentang politik siasat syariah siasanya ya bukan politiknya ya aturan-aturan bagaimana ketika seorang ada seorang amir pemimpin lalu dibaiat pemimpin kedua Islam punya jawaban Coba Kristen, Buddha itu, saya kira nggak punya jawaban. Ya, dimana ketika seseorang meninggal, dia meninggalkan satu istri, lima anak, satu laki-laki, empat perempuan. Meninggalkan harta 500 juta misalnya, istri dapat berapa, anak-anak dapat berapa, Islam punya jawaban. Saya kira Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu nggak punya jawaban. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang mencuri diapain? Mereka punya jawaban? Mana? Mana uh, eh, Taurat Injil yang sekarang ya, bukan yang dulu ya. Taurat Injil Tripitaka Weda, kalau orang mencuri diapakan? Enggak ada. Mereka ngarang kan? Penjara ya, Islam punya jawab. Wasariku wasariqatu faqta'u aydihum. Orang berzina diapakan? Kalau yang sudah eh, beristri diapakan? Kalau orang membunuh diapakan? Islam punya jawaban, mereka nggak punya. Islam kaya raya dengan hukum. Ya sayang ini ditinggalkan oleh kaum muslimin. Justru kaum muslimin meraba-raba, mengikuti orang-orang kufar, mengikuti hukum barat. Yeah. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar faidah, kita akan semakin sadar betapa kayanya Islam dengan aturan-aturan yang tidak dimiliki oleh mereka. Antum tanyakan kepada ahli sejarah yang paling ahli di muka bumi Ya, kira-kira ahli sejarah ilmu yang pantas ditanyakan kepada mereka apa? Ilmu apa? Bicara sejarah ya, bicara tentang Pangeran Diponegoro, bicara tentang Napoleon Bonaparte, bicara tentang bagaimana oh, apa yang terjadi 300 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Kira-kira yang harus ada dari pembicaraan ini apa? Eh, ilmu, ilmu tak sama. Mereka nggak punya ilmu kan? Ya. Yeah. Mereka nggak punya. Yeah. Yang bilang Napoleon Bonaparte begini, begitu, begini, begitu siapa? Dengar dari siapa? Ini dari siapa? Nggak ada. Satu-satunya yang punya ilmu sanat hanya selamat. Ya, yeah. betul-betul ini semakin membuat kita yakin Islamlah satu-satunya agama yang dipelihara oleh Allah. Selain Islam tidak ada. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau yang lain. Allah jaga hanya agama Islam. Ya. Kan sesuatu yang wajar. Orang berbicara tentang 300 tahun yang lalu, 500 tahun, ilmu sana. Mereka nggak punya. Atau tulis, ya. Kata si bulan itu, Nah, ilmu sana bisa dibongkar maka yang lahir, yang hidup sekarang ini, bisa mengkritik ucapan orang yang berbicara e, seribu tahun yang lalu. Misalnya. Kenapa? Karena ilmu sangat ilmu, ilmu yang luar biasa. Dan ini Allah saja berikan kepada kaum muslimin. Non-muslim tidak punya ilmu sangat. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, Al-ilmu حدثنا العلم حدثنا ilmu adalah حدثنا حدثنا صنع dari Yahya bin Ma'in dari Ali bin Madini dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah dari Rasulullah Rasul bersabda ayat ilmu ya. di luar itu min wasawisi syaitan waswas syaitan kata si A, kata si B, kata si C, kata si D karena ilmu adalah keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru itu Dengan apa? Dengan tangan. Ya. ya. Kita masuk faidah pertama. Faidah pertama dalam mempelajari tafsir yang tidak boleh tidak harus ada dalam tafsir adalah nasi mansuh ada tiga kelompok di dalam Islam, ada firqah di dalam Islam yang menolak kaidah ini. Mu'tazilah, Rafidah, Khawarij. Tiga firqah besar ini menolak kaidah nasih dan mansuh. Jika kaidah nasih dan mansuh ini mereka tolak, mansuh itu dihapus, Nasih itu yang menghapus. Jika kaidah nasih dan masuk ini ditolak, maka mereka akan kebingungan menghadapi beberapa ayat. Ambil contoh misalnya ada mutab ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa kaidah itu harus betul-betul kita paham. Kenapa? Karena banyak firqah dolah aliran-aliran sesat di dalam Islam dan mereka masih mengaku sebagai bagian dari kaum muslimin tetapi tidak memahami kaidah akhirnya menyimpang. ayat yang uh, melarang jima, makan, minum di malam hari bulan Ramadan. Jadi uh, dulu di awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima kalau sudah hari kalau sudah tidur. Kalau sudah tidur. Ya. Tidak boleh Nah, terjadi peristiwa yang luar biasa. Ada orang Ansor yang siangnya bekerja luar biasa keras bulan Ramadan. Kemudian pulang, buka, istri belum selesai memasak. Ah, dia menunggu. Sambil menunggu itu dia ketiduran. Begitu bangun tidur, inna lillahi wa inna ilaihi Dia tidak boleh makan apa-apa, dia tidak boleh minum apa-apa, dia tidak boleh jima sampai berikutnya. Ya. Jadi waktu itu belum ada tahu. Ya. Nah, hujjah ini eh, hukum ini mansuh. Mana yang memansuh? Uhilla lakum laylatat siyam ar-rafatu ila lisan dihalalkan bagi kalian rofa. Rofa itu jima dengan istri di malam hari bulan Ramadan. Ya. Barangkali sekilas antum kenapa ini dibawa dibawa bawa? Orang udah tahu ya, namanya puasa kan dari subuh sampai maghrib. Ya kalau malam ya nggak puasa, kalau nggak puasa ya boleh ropa. Kenapa pakai dilarang? Nggak tahu sejarahnya. Tadinya nggak boleh. Setelah turun ayat ini menjadi boleh. Ini contoh ringan. Kemudian ayat tentang wasiat bahwa kita disuruh memberikan wasiat kepada orang tua, anak, kerabat dan lain-lain. Bagi siapa? Bagi orang yang merasa sudah dekat aja. Ya. Gimana? Orang yang tidak memahami nasiman itu gimana? Ya. Oh berarti boleh dong memberikan wasiat. Misalnya saya merasa sudah dekat aja. Setaruhlah saya sudah di ponis penyakit yang oh, sulit ditemukan kanker misalnya. Maka saya banyak sudah. Nah, saya berwasiat untuk istri saya berikan 500 juta. Untuk anak saya tertua saya berikan 300 juta Nah, itu ayat itu. Ya. Bolehkah? Ternyata tidak boleh. Tapi dulu pernah boleh. Kenapa? Dimansuh. Ya. Dimansuh oleh surat anissa Awal-awal surat 11, 12. Bahwa istri dapat berapa sudah ada jelas di situ. Kalau tidak seperempat, seperlapan. Suami dapat berapa sudah jelas di situ. Kalau tidak seperempat setengah. Ayah ibu dapat berapa sudah jelas di situ. Kalau tidak sepertiga pernah tergantung kasus. Ya. Nah, ini sedikit gambar bahwa nasih mansuh itu ada. Ya. ada masuk yang hilang ayatnya, hilang hukumnya. Dulunya ayat ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Tentu masih ingat, Umar datang kepada Abu Bakar. Mengadu tentang hafalan surat Al-Furqannya yang banyak hilang. Wahai Abu Bakar, tolong dicek hafalan saya Al-Quran banyak yang hilang. Dulu saya banyak, sekarang nggak sebanyak yang dulu. Ada dibaca oleh Umar dari awal sampai akhir dengan hafalannya. Ya, apa kata Abu Bakar? Sama, saya juga tinggal begitu. Sama, saya tinggal begitu. Ya. Lalu Abu Bakar dan Umar datang kepada Nabi. Kan Nabi nggak mungkin lupa yang bilang Nabi nggak mungkin lupa siapa? Allah. Sanukriuka pala tansa. Akan kami bacakan Al-Quran dan engkau tidak mungkin lupa. Maka Abu Bakar dan Umar berharap Nabi mengingatkan. Nah, lalu dibacalah oleh Abu Bakar dan Umar surat al quran dari awal sampai akhir. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Sama, aku pun tinggal di mana yang lain sisanya Allah angkat. Nah, ini mansuh secara lafaz. Allah angkat. Ya. Yes. Kenapa? Ya, terserah. Allah Maha Kuasa. Allah angkat sisa. Ya, sebelum nanti seluruh Al-Quran akan diangkat oleh Allah. Entah tahun berapa, bulan apa, seluruh seluruh Al-Quran ini akan diangkat. Minas sudur wa minas dari dada-dada kaum muslimin, kan di dada kita kaum muslimin, ada yang hafal puluh juz, ada yang hafal puluh juz, ada yang hafal 3 juz, ada yang hafal setengah juz lumayan, ada yang hafal 5 surat pendek, lumayan juga ya, daripada nggak hafal sama sekali. Nah, itu nanti akan dicabut, hilang semua. Wa minas dan dari tulisan dan dari tulisan. Jadi mustaf-mustaf Al-Quran yang ada sekarang ini, nanti pada satu ketika, entah tahun berapa, bulan apa, hilang putih, bayar. Allah angkat. Dan itu maksud Allah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Nanti hilang. Tidak ada lagi lafaz Al-Quran, tidak ada lagi tulisan Al-Quran di muka bumi, tinggallah di muka bumi manusia-manusia kejat, manusia-manusia zalim, manusia-manusia kafir, syirik, munafik. Ya. Uh, di saat itulah kiamat tiba. La taqum sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Kiamat akan tiba di saat manusia di muka bumi tidak ada satupun yang menyebut lafaz Allah. Jangankan astagfirullah, la ilaha illallah, komat azan. Allah saja tidak ada yang menyebut. Maka disebut syirorun Seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia ada dua. Kata Nabi ya. Satu manusia yang masih hidup ketika kiamat tiba. Satu lagi, manusia yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah kuburan tapi dibikin tempat ibadah itu seburuk-buruk manusia Yahudi dan Nasrani dikutuk dilaknat oleh Allah salah satu penyebabnya adalah adalah istaqadu kuburo anbiya'ihim masajid mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid tempat ibadah ya yeah. ah ini sedikit tentang ada yang lafaznya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak ada. Yang tadi kita baca. Kan ayatnya masih ada. Ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuquhu yu'adzibkum billah. Ayat itu masih ada, saya yakin antum apa ayat, ayat surat Al-Baqarah. Tapi secara hukum hilang. Sebab kalau secara hukum tidak hilang, maka ketika ada lintasan buruk di hati kita, itu sudah ditulis sebagai dosa. Ya, mansuk ayat ini. Ada mansuh, mesti ada nasihnya. Nasihnya mana? Nasihnya mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dimansuh, dinasih oleh ayat ini. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupan. Kan di luar kesanggupan manusia. Untuk menjaga hati selalu bersih, tidak ada kotoran, tidak ada kersitan, kemaksiatan, nggak mungkin. Kalau malaikat mungkin, dan memang seperti itu malaikat. Gak ada syahwat nafsu. Manusia tidak punya. Ya. Kira itu masih ingat bagaimana para sahabat berlutut di hadapan Nabi ketika turun ayat itu. Wa itu duma bi anfusikum autufuhu billah. Ini berat sekali bagi para sahabat. Mereka mengatakan, Ya Rasul, kami mendapatkan eh, ayat-ayat uh, ayat -ayat perintah dari Allah dan Rasulnya yang kami sanggupi untuk sholat, puasa, zikir, wirid. Tapi untuk ini berat bagi kami. Bagaimana ah, kami harus menjaga bahwa tidak boleh ada keburukan walaupun terbersit di hati. Yeah. Nabi menasehati, jangan kalian mengucapkan seperti ucapan Yahudi. Apa? Samihna wa asayna. Yahudi Ucapan Yahudi itu sami'na wa asayna. Kalian jangan ikut. Maka ucapkan oleh kalian sami'na wa wa ata. Walaupun berat sami'na wa ata. Maka para sahabat walaupun berat mereka mengatakan sami'na wa ata. Kalau begitu ya Rasul sami'na wa ata. Inilah para sahabat. Jadi semangatnya itu semangat tak. Beda dengan Yahudi, semangatnya semangat kritik bukan semangat taat. Mengkritik Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah dikritik? Allah kan maha Yeah. Nah, setelah mereka berangkat dari semangat taat, memaksakan diri mengucapkan sami'na wa ta'na, ah, Allah turunkan ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya, di luar kesanggupan manusia. Ya. Maka jika di hati kita terbersih sesuatu kenikmatan maksiat habis itu hilang, datang lagi habis itu hilang, Allah mengampuni. Allah mengampuni. Yang tidak diampuni adalah ketika tidak hilang. Niat jahat itu, bersihkan kemaksiatan itu tidak hilang dan kita pelihara di hati kita, lalu kita wujudkan dalam bentuk tangan, kaki, mulut. Nah, itu baru dosa. Tapi ketika di hati hilang lagi, di hati hilang lagi. Ya. Hujan-hujan, dingin-dingin, ya. Terbersih di hatinya, setan datang. Minum komer kayak dulu enak. Dia dulu mantan peminum misalnya sudah taubat tujuh tahun, nah, datang pas hujan-hujan dingin-dingin sendiri, enak nih. Habis itu hilang lagi, Allah ampun. Allah ampun. Yang tidak diampuni kalau kalau niat itu ada di hati dan tidak keluar, ya. Lalu dia ambil motor, dia nyelak motor, dia cari warung, mau nyari homer. Ah, ini sudah bukan bercita lagi, sudah niat dan sudah usah. Ya. Ini sedikit tentang nasib mansuh. Ah, satu lagi, mansuh eh, lafadznya. Lafadznya mansuh, tapi hukumnya sudah tidak ada. Ah, hukumnya masih ada, lafadznya sudah tidak ada. Berbeda dari yang tadi. Yang tadi kan lapatnya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak. Wah induk dulu tadi. Nah, sekarang kebalikan. Hukumnya masih ada. Tapi lapatnya sudah tidak ada. Kalau yang pertama kan hukumnya nggak ada, lapatnya nggak ada. Nah, yang ketiga ini contohnya apa? Hukumnya masih ada, harus tetap dijalankan, tapi lapat ayat itu sudah tidak ada. Yaitu ayat tentang ayat tentang raja. Wazani wazaniyatu wazani farjumuhuma bisa. Kira-kira ayatnya seperti itu. Dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab. Ya. Wanita dan laki-laki yang berzina racamlah. Ya. Ayat itu sudah tidak ada. Antum boleh lihat dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Anissa sampai terakhir anak tidak akan kita dapati satu pun ayat tentang rajam. Tidak ada. Oleh karena itu Umar pernah berdiri di atas mimbarnya dan Umar mengatakan, aku khawatir nanti di kemudian hari ada seorang muslim yang mengatakan hukum rajam tidak ada. Yang ada cambuk. Kenapa? Karena nggak ada ayatnya. Kalau tak cambuk jelas. Ya, wazaliyat wazali fajridu kulla minum mami ada jaldah. Awal-awal surat An-Nur kan? Wanita dan laki-laki yang berzina maksudnya bujang dan gadis, cambuklah seratus kali. Jangan ada rasa kasihan untuk mencambuknya. Waliyasad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan siksaan cambuk itu tampakkan di hadapan kaum muslimin. Ya. Nah, itu cambuk ada, rasa ada. Aku khawatir di, di kemudian hari, di akhir zaman, nanti akan ada seorang muslim yang mengatakan, eh, hukum rajam tidak ada. Ya. Kira-kira mungkin dua bulan yang lalu, saya mendapati kebenaran ucapan Umar. Ya, di sebuah masjid di Puribeta. Ada penanya, persis. Ya, ini luar biasa Umar. Ya. Maka tepat Nabi mengatakan, jika ada nabi-nabi setelah aku yang akan jadi nabi adalah umat. Ya, ada pertanyaan seperti ya. Pak, bukankah hukum rajam itu nggak ada? Yang ada satu. Mana raja? Persis. Ya. Kita salah dulu? Belum. dia. Oh, duluan. Apa lantumnya? setuju gitu, gitu ya. ya. kita lanjutkan dulu. Uh, tentang nasi masuk ya. Ada tiga jenis nasi masuk secara sederhana sudah saya sampaikan perantu dan sederhana sekali ya pembahasan nasi masuk itu berlembar-lembar ya, berjam-jam sederhana saja sesuai dengan keilmuan kita ya sederhana saja eee, eh, tiga jadi ya lafaz dan hukumnya diangkat yang kedua lapak masih ada hukumnya sudah tidak ada dan yang terakhir lapak sudah tidak ada justru hukumnya masih ada inilah nasi mansur. Kita lanjutkan. Faidah kedua setelah nasi mansur. Apa? Menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. tafsir al Quran di al Quran. Di ayat Al-Quran itu satu sama lain saling menafsirkan. Apa yang tidak jelas di Al-Baqarah menjadi jelas di An-Nisa apa yang kurang jelas di surat Al-Furqan menjadi jelas ketika kita baca di Al-Ankabut misalnya. Ya. Misalnya kisah tentang Nabi Musa di beberapa tempat kan nggak jelas. Ya. Akan dijelaskan di tempat lain. Kisah Nabi Musa ini luar biasa. Nama yang paling banyak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Musa wa Kola Musa wa Kola Musa paling banyak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sebanyak Musa untuk namanya tapi kalau yang dimaksud Rasulullah tentu Rasulullah paling banyak tapi bukan kata Muhammad kata Muhammad kan sedikit Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu ya ada beberapa sedikit sekali kata Musa banyak kalau nama tapi kalau yang dimaksud Rasulullah, lebih banyak Rasulullah daripada Nabi Musa. Tapi dengan domir, gua, anta, ya kan. Inna Wa innaka la'ala qulubin adid. Maksudnya Rasulullah. Karena di situ kamu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu yang terbanyak tentunya. Tapi bukan lafaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, saya ingin memberikan contoh berantu. Apa yang terdapat di akhir surat Al-Hijr. Di situ disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai kamu yakin sampai datang keyakinan kepadamu. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Apa maksudnya? Agak bias di sini. Yakin itu apa ya? ya. Oleh karena itu, sebagian kaum muslimin, terutama sebagian korekot-korekot, itu beranggapan bahwa menyembah Allah itu, sholat itu, puasa itu, ada batasnya. Artinya, ketika kita telah melampaui masa tertentu, yaitu yakin. Kita sudah tidak wajib sholat lagi, tidak wajib puasa lagi, dan seterusnya. Mana dalil? Al-Hijab tadi, waktu teropakah kayak dia yakin? Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Jadi sebetulnya penyembahan itu, sholat itu jalan, bukan tujuan. Tujuannya harus yakin. Kalau sudah yakin, nggak wajib sholat lagi. Oke? Insya Allah antum tidak akan terkena subhat ini. Beberapa mereka terkena ini. Beberapa mereka nggak mau sholat lagi dan nggak wajib sholat lagi. dari dia ini, wah putra bakasa yang tidak kelihatan. Maka mereka membagi kaum muslimin ini menjadi beberapa tingkat, beberapa level. Yang pertama level syariah, kemudian tarekat, kemudian hakikat, kemudian ma'rifat. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Nah kalau sudah level ma'rifat, ah, sudah tidak wajib sholat lagi. Mana dari dalilnya? Padahal kalau mereka mau baca tentang yakin di surat Al-Mudathir, mereka akan paham yakin yang dimaksud apa. Yaitu ketika Allah bertanya kepada penghuni neraka sakor, masalah bi sakor, kenapa sampai kalian masuk neraka sakor? Dijawab, dijawab lam naku minal karena dulu begini-begini kami tidak sholat, kami berkumpul dengan orang-orang kafir. Hatta akan yakin. Sampai kami yakin, sampai kedatangan yakin. Maksudnya apa? Mati. Jadi yakin di situ mas. Maka sembahlah Allah sampai kamu yakin. Maksudnya sembahlah Allah sampai kamu mati. Jelas ya? Ya, kita sholat dulu. Mungkin habis sholat kita bersoal jawab. Ada pertanyaan? Kita menjelaskan mengenai apa persiapan persiapan dari itu kadang muncul ketika kita berdoa atau kita eh, sholat membayangkan seperti itu eh, bagaimana cara menghilangkan persiapan-persiapan seperti itu yang bisa menghilangkan adalah ilmu yang bisa menghilangkan bersisa seperti itu adalah jin. Sudah dengan yang tadi kita bahas kan syahwat. Kalau syahwat kan e, tanpa ilmu juga kita tahu. Kalau zina itu tidak baik, minum khamr itu tidak baik, berjudi judul, dosa. Nah kali ini kan beda. Apa yang bisa menghilangkan bersisan tentang bayangan terhadap Allah, Allah itu seperti apa? E, walam yakul lahu kufuwan Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Dan kalimat ini dengan ayat ini tentu kita akan menyetop semua bersih. Orang nggak ada yang sama, gimana kita bisa bayar Kita membayangkan sesuatu itu biasanya yang sudah ada apa yang belum ada. Mas, pasti yang sudah ada kucing seperti ini, e, sapi seperti ini. Ya. Kalau yang belum ada kan butuh apa imajinasi pikir dulu. Ya. Allah itu tidak mungkin sama dengan apa. Oleh karena itu para ulama mengajarkan kepada kita kullama khatara bi balik fawnahu laysa Setiap kali terbersih tentang diri Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka pasti pasti salah. Nggak mungkin ada yang benar. Satu triliun, nggak triliun, seribu triliun manusia membayangkan dengan bayangan yang beda-beda tentang diri Allah. Nggak mungkin ada yang benar. Pasti salah. Nah, dengan ilmu ini, mudah-mudahan kita menyetop. Jangan pernah membayangkan. Orang pasti salah. Maka ketika Allah berfirman, Allah mencipta aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Aku berkemayam di atas, Maka jangan pernah dibayar. Cukup diiman bahwa Allah dengan kedua tangannya yang mulia menciptakan Adam. Tangan kanan Allah yang mulia itu akan dipakai oleh Allah untuk bahwa Allah bersemayam di atas, bahwa Allah begini, begini, begini. Jangan pernah dibayangkan, cukup di iman. Ya. Nah kalau dibayangkan pasti salah. Apa yang dibayangkan sesuatu yang salah? Wow. Ada lagi? Silakan. saya mengadakan tentang hukum uang. Hukum uang. Hukum uang. Yang saya pakai mata tentang mata ekonomi. Mata ekonomi. Makan pemusik. Hasil uang itu lakukan dia Bahkan bisa digunakan untuk usaha. أكفه السيئة الحسنة تمحوها Saya Gantilah perbuatan yang buruk diikuti dengan perbuatan yang baik. Niscaya yang baik itu akan mengganti dengan yang buruk. Bahwa dia selama ini berbuat keburukan, pertama stop, jangan diulang lagi. Kemudian isilah dengan kebaikan-kebaikan banyak uang yang dia dapat dari hasil musiknya dan lain-lain itu ah, alangkah baiknya dipakai untuk kepentingan kaum muslimin bersodako dan lain-lain ya buat eh, kepentingan musisi pesantren itu kan bukan uang riba ya beda riba jangan ya. ini walaupun sama-sama buruk tapi kan keburukan itu penting keburukan itu bertingkat. Berzina itu buruk, membunuh lebih buruk lagi, berbuat syirik lebih buruk lagi. Keburukan itu bertingkat. Nah, untuk ini tentu tingkatannya lebih rendah dari itu Maka boleh untuk tobat kemaslahatan kaum Akan jangan dibiarkan dari awal. Saya akan cari uang dengan cara begini, hasilnya untuk kepentingan kaum muslimin tidak yang ditanyakan kan sudah lewat tidak masalah ya. bisakah dia hidup tanpa uang itu bisa ah, jangan pakai bisakah dia hidup tanpa uang itu nggak bisa nggak ada uang lain nah, pakai ya. uh, untuk usaha saya tidak akan lebih baik kalau misalnya barangkali butuh fatwa ulama membolehkan. Tapi berhati-hati lebih baik. Tapi sekedar untuk makan kehidupan sehari-hari, sementara dia belum punya uh, uang penghasilan lain, boleh insya tidak? Silakan. Eh, saya mau tanya mengenai metode oh, ada ada output dari kaitan vaksin tersebut yang kalau kita secara awam kok ini ngetes mereka mereka mengatakan ini yang sudah tafsir yang kontekstual atau bahasa lainnya metode tafsir kekinian gitu bahasa bahasa itulah yang mana kita gitu. Eh, cuma yang kita agak agak apa itu yang mengatakan itu yang para intelektual, dokter, profesor, eh, apakah metode tafsir seperti itu eh, apa benar gitu. Jelas saja, justru itu. Karena itulah kita belajarnya. Berangkat dari keprihatinan teks Antum prihatin, saya prihatin. Saya kira orang-orang yang tahu prihatin. Kenapa jadi seperti ini? Ya. berani berani Nah, maka kita belajar poin ini agar kita tidak melenceng kemana-mana. Kita mengikuti pendahulu kita kan agama Islam ini bukan yang baru. Sudah 1400 tahun yang lalu. Dan ketika Nabi wafat, Islam ini sudah sempurna belum? Sudah faidah hadis, tafsir, fikih, muamalah sudah sempurna. Sempurna itu maksudnya apa sih? Tidak boleh ditambah-tambah lagi. Kalau boleh ditambah-tambah lagi, belum sempurna. Batal ayat al-maidah awal-awal itu. Al-yawma akmal lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam ini. Batal ayat ini. Kalau boleh ditambah-tambah. Ya. Yeah. Kenapa wanita saja yang harus melewati masa itu? Kenapa laki-laki tidak nggak adil dong? Tadi ayat tadi baca. Islam belum sempurna kan ada ada wacana seperti itu. Walaupun wacana, alhamdulillah nggak laku ya. Nah, ini patut kita syukuri, terutama di Jakarta ini. Nggak laku, alhamdulillah. Kan tahun-tahun 90-an kita khawatir ya. Karena orang-orang liberal mengatakan, kenapa wanita saja yang pakai masa idah? Laki-laki juga dong. Kalau laki-laki nggak ada nggak ada mata indah, ya perempuan nggak ada juga dong. Ya, ada tidak ada Tuhan kecuali masih ingat tahun berapa itu? Tidak ada Tuhan kecuali kecuali Tuhan masih ingat ya. Rohan nah, hasil dari pemberangkatan sarjana-sarjana Islam lulusan IAIN ke Amerika, ke Kanada, ke Toronto, belajar dengan orang-orang lain tadi tak ulang seperti ini. Alhamdulillah kalah. Ya, alhamdulillah kalah. Ya, tapi kritis saja. Mereka cuma menang punya media saja. Kampung-kampung, masjid-masjid. Nah, mana coba masjid mana ada pengajian di Perang? Sudah tahu ya jamaah enggak. Bandingkan dengan pengajian sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kembali kepada para sahabat ini yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslim, Bahkan di mana-mana kota kunci. Ya, perkembangan yang luar biasa. Terakhir di Istiqlal berapa ratus ribu lebih. Ya, itu bagian dari. Ya, artinya kita tidak boleh takut. Terus berdakwah. Dan kita bentengi kita dengan cara seperti ini. Tidak usah beriak-beriak di media, di segala macam. Tidak usah. Cukup kita belajar belajar, belajar, bentengi diri kita. Kalau kita pahami, insya Allah kita selamat. Orang yang akan, orang yang selamat dari fitnah gajah yang luar biasa, itu seorang anak muda Arab yang yang belajar sunnah. Yang bacaannya Bukhari, Muslim, Abu Daud, maka itu, itu yang selamat. Gak mau menyembah gajah. Padahal yang lain menyembah gajah kaum ini menyembah dajjal akhirnya murtad sampai dikatakan oleh Nabi Rizkibur rajul mu'minan wa yumsi kafiran pagi hari seseorang masih beriman sorenya kafir sore masih beriman paginya kafir saking dahsyatnya fitnah dajjal nah, anak muda ini jangankan menyembah justru dia teriak anta dajjal anta anta engkau adalah dajjal di benar dan kerja dari antum tahu akhir kita anak muda Nah, siapa dia? Dia belajar sunnah. Maka sudah saatnya kita kembali kepada sunnah Kembali kepada sunnah Jangan hanya ucapan slogan, tapi betul-betul kita belajar di sunnah Nabi itu seperti apa. Ya. Kalau ada orang mati disalirkan apa tidak, tiga hari, dua hari, puluh hari, seratus hari. Ini bagian dari sunnah kita pelajari. Ya. Kenapa nggak satu saja? Ya pertanyaan antum kenapa hadis itu ada saya Bukhari, saya Muslim sama dengan seperti ini? Kenapa kita usul fikih eh, banyak? Ya. Siapapun berhak menulis apapun yang penting dengan ini. Itu kan tulisan para ulama. Masuk para ulama nggak boleh menulis kitab tafsir. Nah, kebetulan yang menulis kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, al atau bari, iya. Ya, nggak harus kan? Alhamdulillah, semakin banyak. Yang penting Ya. Yang penting benar. Ya. Itu menghasilkan sama-sama benar ini. sama-sama tak kenapa nggak satu aja nggak bisa ini mematikan ilmiah nggak boleh nggak boleh ilmiah ilmu itu luar biasa kebebasan ilmiah itu luar biasa murid mendebat guru hal yang biasa ya karena ilmu itu mempunyai kebebasan akal ilmiah bukan bebas yang tidak ilmiah berarti tidak ilmiah perempuan ada masa idam laki-laki juga harus ini tidak ilmiah tidak berdasarkan dalil ya, nggak apa-apa nggak masalah. Ya. Boleh pakai Ibnu Katsir, al ya. E, eh, atau beri. banyak kita tafsir. Nah, ada yang para ulama menasihati dan ya. seperti tafsir Al-Kabir tulisan ar rosi apa kata baru para ulama ahli tafsir tentang tafsir Al-Kabir maksudnya sah para ulama mengatakan apapun ada di terutama saya boleh Islam, apapun ada di sini, mau ilmu kedokteran ada, mau ilmu fisika, metode ada, yang tidak ada cuma satu, apa? Ilmu tafsir tidak ada. Ini diledek, diledek. Ya. Karena tidak berdasarkan Pak manfaat yang tafsir. Jadi buah ini itu segala macam justru kaidah tafsir tidak ada. direndahkan oleh para ulama, terutama Syekhulis. Ya, dengan bahasa seperti itu. Jadi kayak kita ngeliat teman kita punya mobil tahun 70-an, apa-apa puji. Iya, Setir puji, kaca puji, pintu puji, kak mesin puji. Ya nggak puji cuma tak apa? Laksonnya. Itu kan ledek. Ya. Yang mestinya puji malah nggak puji. Ya seperti uh, yang mestinya ada ilmu kaidah ilmu tafsir kan mestinya ada yang namanya kitab tafsir malah nggak ada di situ nanti mansuh mutlak mukoyat hamkos nggak dibahas oh suka suka dia ya yeah. itu tafsir lama tafsir mutazi ya yeah. ah insya Allah kita dijari kitab-kitab tafsir itu banyak banyak ya yeah bisa memakai tafsir-tafsir pengarang para ulama. Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi misalnya, Ibnu Taimiyah pernah ditanya. Tafsir apa yang terbaik di muka bumi? Beliau menjawab, Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Para ulama di kemudian hari mengatakan, sayang, waktu itu Ibnu Katsir masih kecil. Ibnu Katsir merupakan murid kecilnya Syaikhul Islam. Ya, ketika Syaikhul Islam meninggal di penjara, mereka ini masih remaja. Uh, seandainya Ibnu Katsir telah menulis kitab tafsir Ibnu Katsir, insya Allah beliau akan mengatakan, akan menjawab ketika ditanya tafsir terbaik adalah Ibnu Katsir. Ya, insya Allah yang akan kita pelajari. yang saya baca tadi adalah tulisan beliau. Tulisan Ibnu Ada Habis? Iya, kalau habis kita ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita ini subhanallah.